Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu wa inda qawlihi radhiyallahu anhu kif ala babil karim ila akhirih. Qala walau kunta asal khalqi kif ala babi wa la yamna'ka takhlituka wa ma'asika 'anil wuqufi ala babi. Qala ba'dhum la an adkhulan nara wa ana ta'i'un khairu min an adkhulaha wa ana 'asin. Kama qala sayyidun al-Idrus ma'ama'u hadsi wa rabbuh wa inhu qad adhnab wa ta'atu 'ala raja afdal minha 'ala al-khawf wa hu la budda minhu li'anna raja yahsulu ma'ahu farah dalam satu bait syair dikatakan give ala babil karim Berdirilah kamu atau berdiamlah kamu pada pintu yang maha dermawan. Kemudian beliau mengartikan sekalipun kunta a'sal khalgi menjadi orang yang paling maksiat kepada Allah, kif ala babi tetap lazimi berdiri berhenti selalu atas pintu Tuhan berharap rahmat Allah, ampunan Allah. Sekalipun menjadi orang yang paling maksiat. Wala yamna'ka takhlituk dan janganlah mencegah kamu takhlituk bercampurnya kamu wa ma'asik dan maksiat-maksiatnya kamu artinya pelanggaran kamu dan maksiat kamu janganlah mencegah kamu anil wuguf daripada berhenti ala babih atas pintu Tuhan. Jangan sampai kamu menjadi orang putus asa melihat ya Allah dosa na besar udah nggak usah nggak usah sholat dah sekalian masuk neraka sekalian basah jangan sekalipun menjadi orang yang banyak dosa tetap kamu berharap sama Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Gala ba'duhum sebagian berkata la an sekiranya aku masuk neraka Wa ana ta'i dan aku tetap taat kepada Allah. Khairun itu lebih baik an adkhulaha aku masuk daripada aku masuk neraka wa ana asin sedangkan aku bermaksiat kepada Allah. Sama-sama masuk neraka tapi aku menjadi orang yang taat yang dimasukkan ke neraka dengan masyiatillah misalnya. Aku lebih senang daripada aku dimasukkan neraka karena aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kedua ini dimasukkan ke neraka karena Allah marah. Ini hanya gambaran. Karena enggak mungkin Allah akan memasukkan hamba yang taat kepada neraka. Walaupun Allah Maha bisa, walaupun Allah Maha mampu, ini adalah gambaran Aku yang penting taat kepada Allah. Untuk masuk neraka itu terserah kepada Allah. Untuk selamat neraka itu juga karena kehendak Allah. Tapi jangan sampai aku maksiat. Aku nggak mau maksiat kepada Allah. Begitu maksudnya. Kalama kala Sayyidina Idrus Sayyidina Idrus Al-Habib Abdullah Al-Idrus beliau berkata, "Ma ma'uhat siwa rabbuh wa inhu gad adnab." Tidak ada yang memiliki tidak ada yang bisa diandalkan had, ahad yakni satu pun siwa rabbih kecuali Tuhannya. Wa in huqad adnab walaupun dia telah berbuat dosa tetap berpegang teguhlah, yakinlah, tujulah Allah Tuhan kamu. Ada satu ayat Al-Quran, renungkan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala masih mengajak orang yang berbuat dosa. Kul katakan oleh Muhammad lilladina asrafu ala anfusihim kepada orang yang sudah keterlaluan terhadap dirinya sudah. Keterlaluan, maksiat siang dan malam. Banyak dosanya, udah keterlaluan. Katakan Muhammad, bagaimana? Katakan binatang kamu? Enggak. Katakan setan kamu? Enggak. Katakan kepada mereka orang yang keterlaluan tadi itu. Biadab kamu? Enggak. La taknatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka, jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Inna Allah yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Akbar. Inti kalau ketemu dengan orang-orang maksiat, katakan, ayo, ayo, tobat. Allah maha mengampuni dosa. Jangan kamu hajar habis binatang kamu, anjing kamu, biadab kamu, setan kamu, iblis kamu habis dah. Kebun binatang keluarnya semua keluar. Entek taman safari. Hah? Jangan begitu. La taknatu min rahmatillah. aja ayo. Jangan putus asa rahmatullah. Ayo. Kita Tobat, ayo sholat lagi, ayo puasa lagi, terus gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan khawatir dosa-dosa kamu diampuni oleh ya Allah kalau kamu kembali kepada Allah gitu. Nah. Wa ta'atu 'ala raja dan perbuatan taat yang didasari berharap afdal lebih utama minha daripada perbuatan taat alal khauf yang didasari karena takut. Orang takut masuk neraka, dia taat kepada Allah. Ya bagus, dia sholatnya karena takut masuk neraka. Dengan orang yang berharap Allah ridho, rahmat sama dia. Ibadah kepada Allah, taat karena berharap rahmat Allah. Itu lebih afdol yang kedua ini. Kenapa? Yang takut tadi itu itu bukan dari aslinya sama dengan oh, di sini nih guru akhirnya mutolak akhirnya belajar tapi kalau ada orang belajar dari kepingin jadi alim wow itu dari hati itu nggak pernah luntur itu selamanya itu karena itu jadilah orang yang mempunyai cita-cita baik berharap sama Tuhan jangan karena ketakutan takut sakit takut sakit. Akhirnya was-was dia. Tapi kalau berharap sehat, dia sudah sehat, berharap dia sehat terus. Bukan karena tak, takut sakit, maka insya Allah dia berolahraga dengan faroh, dengan senang. Tapi kalau orang tadi itu berolahraga karena takut sakit, lain lagi. Dengan berat hati dia berolahraga. Fark beda. Paham ya? Belajar karena takut guru, berangkat ke sekolah dengan berat hati. Belajar karena berharap alim, wow, dia berangkat dengan semangat tinggi. Kan? Taat dengan roja lebih afdol daripada taat karena al-khawf, karena takut. Wahu dan itu takut Buddha minu harus tetap harus ada takut. Walaupun dikit harus ada takut. Kenapa? Li'annar roja karena harapan itu yahsulu ma'ahu farah. Tetap eh, karena harapan itu bisa menghasilkan bersama harapan itu kesenangan. Kamu itu bisa sholat seneng kalau ada roja. Kalau kamu itu bisa baca Quran, kalau kamu itu ada rojak, baca Quran itu dengan senang hati, tidak ada dengan berat hati. Cuma takut itu harus. Nah, takutnya gimana letaknya begini. Udah baca Quran, takut nggak diterima baca Qurannya. Dia mohon kepada Allah, ya Allah terimalah amalku ya Allah. Ah, boleh itu. Hah? Salat, salat dengan harapan ridho Allah setelah salat ya Allah Inilah yang bisa aku lakukan ya Allah. Terimalah dari hambamu tadi ini ya Allah. Begitu. Dia beramal soleh luar biasa. Takut dia mati sul khotimah. Ah, takut harus. Cuma harus lebih dominan di dalam melakukan taat kepada Allah dengan roh, dengan roja. Tapi takutnya harus. Tidak boleh nggak takut. Alladzina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajilah. Gitu. Sebenarnya takut sama khof ini. Takut sama khof, takut itu khof. Berharap itu roja. Itu seperti dua sayap. Ketika agak miring ke kiri, sayap kiri digerakkan supaya nengah. Lebih ke ke kanan, sayap kanan digerakkan. Jadi dua sayap ini menjadi seimbang kamu tadi itu dengan dua sayap ini. Ketika kamu tadi itu misalnya mulai ngentengkan Allah Maha Rahmat, insya Allah dengan syafaatnya Nabi kita akan masuk surga. Mau berani maksiat, sayap takut kamu harus gerakkan deh. Jangan macam-macam, nggak diaku sama Nabi Muhammad di hari kiamat kapok kamu. Kalau sudah tidak diridhoi oleh Allah, kamu pasti akan masuk neraka Allah loh nanti. Astagfirullahaladzim. Nengah lagi dia. Enggak katut dia. Hah? Ketika dia menjadi orang yang ketakutan. Ya apa nanti? Kalau Allah enggak nerima amalku. Ya apa? Anak punya hati masih gini. Ya apa? Ah, dikebaskan saya proyek, Saya harapan. Allah itu maha rahmat. Jangan khawatir. Yang diusah jadi ajak latak natumin rahmatillah apalagi mau sholat. Jangan putus asa. Ah, sehingga benar-benar stabil. Dua sayap ini kalau digerakkan oh, bisa semakin melambung tinggi-tinggi-tinggi. Begitulah al khafar roja selalu bergerak dalam diri kamu. Maka kamu akan semakin naik tingkatan kamu. Tapi kalau putul salah satu sayapnya Khofnya enggak ada, rojak tok, Enggak iso naik ke atas, miring terus kamu. Atau khofnya saja yang yang berfungsi rojaknya enggak ada, ya enggak bisa, dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Wallahu a'lam.